Wa inna kulla في finar eh, para jamaah salat maghrib yang moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, Alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya di majelis yang mulia ini untuk mengkaji sedikit tentang masalah hukum-hukum seputar puasa e, dan perlu dipahami Islam itu sempurna Islam itu sempur sempurna Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ini hari aku sempurnakan untuk kalian agama kalian Berarti Islam itu sudah sempurna. Wa kama yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri ma min ta'irin yuqallibu janahihi illa bayyana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah burung itu mengepakkan dua sayapnya kecuali Hal itu sudah dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam. Ma min khairin illa bayana. Wa ma min syarrin illa hadar. Tidaklah dari kebaikan kecuali pasti Nabi sudah menjelaskannya dan tidaklah dari kejelekan kecuali Nabi sudah mengingatkannya. Uh, poin yang kita akan jelaskan di sini para bapak yang kami hormati dan juga para ibu ya. Bab puasa banyak dan panjang. Kami akan sebutkan adab-adab eh, berpuasa. Saya sampaikan dulu adab-adab berpuasa. Kalau kita memahami adab-adabnya puasa, insya Allah berkaitan dengan hukum-hukum puasa akan mudah dulu. Karena kalau orang itu nggak paham adabnya, nah, nanti korat karet, nanti pecah semuanya, hancur semuanya. Tapi kalau orang itu tahu adabnya dulu, baru hukumnya itu lebih lebih bagus. Pertama, yang butuh difahami bagi orang yang berpuasa, hifdzul lisani wal jawarihi anil wal ismi. Diupayakan orang yang berpuasa itu menjaga lisannya menjaga organ tubuhnya. Menjaga dari apa? Menjaga dari perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak berfaedah. Poin penting di sini diupayakan bagi orang yang berpuasa baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah Ramadan atau yang lainnya diupayakan dia bisa menjaga lisan dan perbuatannya dari perkara-perkara yang dosa dan yang tidak berfaedah. Karena apa? Karena di sana ada sebuah hadis Anin Nabi alaihi salatu wassalam Man lam yada qawl zuri wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah man lam yada barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zuri perkataan yang zur palsu dusta wal amal dan beramal dengan kedustaan falaisa lillahi hajatun bagi Allah tidak butuh. Tidak butuh puasanya. Tidak butuh buah puasanya. Di dalam hadis ini jelas ketika seseorang berpuasa nah akan tetapi adab ini dia tidak lakukan. Puasa tapi nggak dijaga lisannya, lisannya masih menghibai orang, menamimai orang, amalannya masih amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tanya Allah maka tanya Rasulullah alaihi wasallam Allah tidak butuh terhadap puasanya makna Allah tidak butuh puasanya maknanya Allah tidak menerima pahalanya Allah nggak menerima apa pahalanya rugi dong kita bekerja seharian penuh tapi kita nggak mendapatkan apa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. maka disinilah fungsi daripada puasa. Puasa kalau kita perhatikan definisinya al-imsak menahan diri. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi menahan diri dari lisannya, menahan diri menahan diri lisannya dan perbuatannya dari hal-hal yang Allah tidak dari hal-hal yang Allah larang dan dari hal-hal yang tidak ada faedahnya hal-hal yang tidak ada fa faedahnya itulah fungsi daripada puasa itu sen sendiri nah kemudian Rasul alaihi salatu wasallam juga mengatakan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Asyam junnatun. Puasa itu benteng dari kemaksiatan. Puasa itu dikatakan oleh Nabi Junnatun benteng. Benteng dari kemaksiatan. Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa kok dikatakan benteng? Karena syahwat, syahwat maksiat atau yang lain itu berjalan dengan orang itu banyak makan. Banyak makan. Gak bisa menahan nafsunya, gak bisa ini, gak bisa ini. Itu karena banyak makan. Tapi kalau puasa itu juna dikatakan benteng, bentengnya dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Fala yarfu, Nah, "Fala yarfu. Wala Tidak boleh dia berbuat rafafah, berbuat dosa. Walajah dan tidak boleh berbuat yang dianggap manusia bodoh, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Maka ini menunjukkan yang namanya puasa itu adalah junnah benteng di saat seorang hamba tadi, di saat orang yang berpuasa tadi itu tidak berbuat rafasa, rafasa wala fusuq wala jidal. ai tidak berbuat dusta, tidak berbuat dosa dan tidak berbuat apa-apa yang tidak ada faedahnya. Baru ketika itu bisa dikatakan apa? Dikatakan apa namanya? junnah Kemudian setelah itu, baini mra'a baini mrun qatalahu aw syatamahu falyakun inni sa'id Jikalau ada seseorang yang mengajak Anda untuk bertengkar atau atau mengejek Anda, mencela Anda, maka jawablah, jawablah, saya lagi puasa. Jangan diajak semisal ini. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu juga adalah menekan nafsu dan menekan syahwat. Menekan nafsu dan menekan syahwat. Jadi kalau memang diajak orang bertengkar, ayo bertengkar aja, jangan begitu. Karena Anda posisi puasa, junah benteng Anda dari syahwat. Jadi wah ngamu aja, bertengkar ya bertengkar saja, jangan begitu. Karena ini tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau memang ada yang mengajak Anda bertengkar, ada yang mencela kepada Anda, maka bilang aja, "Afan, maaf saya lagi puasa." puasa, lagi puasa. Ini adalah junna, ini adalah ben, benteng. Para bapak yang kami hormati, coba kita lihat ini. Berapa banyak ya orang yang berpuasa, tapi berpuasa lisannya kotor. Lisannya keji, sukanya nyaci maki orang, suka ini, suka ini, suka ini. Nah, puasanya kayak apa? Padahal fungsi puasa tidak semisal yang demikian, yang demikian itu. Fungsi puasa adalah tidak yang demikian, yang demikian itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Laisa siyamu min at-ta'ami wasyarawi wa inna masyamu min al-kadhibi wal batil wal lahwi wal halal." Puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari berkata dusta, berkata yang batil, berkata yang bohong, kemudian berbuat yang tidak ada faedahnya. Itu yang namanya puasa. Jadi puasa itu tidak hanya apa? Menahan diri, anak nggak makan, saya nggak makan, saya nggak minum, nggak begitu saja. Tapi yang namanya puasa itu juga menahan perbuatan Anda. Apakah Anda masih berbuat maksiat? Ya, ini puasa suka nyela orang aja ya, marahin orang, ngibai orang, ya memukuli orang. Nah, ini puasanya macam ayah apa kan? itu Kemudian seterusnya berkata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala Kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'uka." Kalau memang Anda itu puasa, maka puasa juga dong pendengaran kamu. Jadi kalau pendengaran itu puasa, berarti pendengaran ini jangan dibikin mendengarkan yang Allah haramkan. Begitu. Kemudian selanjutnya kata beliau, Kemudian kata beliau juga di sini, wabasoruka soruka pandangan kamu. Ya puasa juga pandangan kamu. Jangan kau memandang yang Allah haramkan. Mandang yang tidak wanita yang tidak mahramnya. Memandang wanita telanjang, wanita ini gambar-gambar ini, itu semua nanti puasa nggak puasa nanti itu. Walisanuka dan lisanmu anil kadhib dari dusta. Jaga juga lisanmu dari dusta. Masya Allah. Walhasil ya kan barakallahu fikum. Yang namanya puasa tidak hanya puasa lisan, gak makan dan gak minum, tidak. Tapi pendengaran kita, mata kita, lisan kita, semua organ tubuh kita harus juga ikut puasa dong. Puasa dari apa? Dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Adab selanjutnya ini Pak Barakallahu Fikum Allah yastaghfiru min at-ta'amil halali waqtal iftari ketika berbuka Jangan sekali-kali memperbanyak makanan di perut Anda. Hatta yang tali ajaufu sampai penuh perutnya. Kan nggak makan saya dari pagi sampai maghrib. Pas buka makan habis-habis. Coba lihat apa yang terjadi? Penuh perutnya. Kalau sudah penuh perutnya ngapain? Saya ngantuk, gak, gak bisa sholat apa? Risa traweh wis mari Padahal seharusnya seharusnya kalau pagi itu dibikin puasa, seharusnya tambah semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Itu seharusnya semisal itu, seharusnya semisal semisal itu. Jadi diperhatikan jangan malah banyak memperbanyak ya hal-hal yang makannya minumnya dipuli dipulkan sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidur dan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian seterusnya al-ikhtaru minal ibadah. Memperbanyak ibadah. Perlu dipahami ini. Jadi puasa itu adalah termasuk faedahnya adalah supaya kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita malah puasa malah malas ibadah. Habis waktu kita untuk bermain yang tidak ada faedahnya. Itu justru malah keliru. Fungsi puasa itu apa? memperbanyak kita ibadah. Apa katanya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa untuk kalian dan untuk orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian bertakwa. Dan fungsi takwa adalah fungsi puasa itu adalah apa? Supaya kalian itu lebih bertakwa kepada Allah. Gimana takwanya? Takwa itu adalah benteng, Pak. Takwa itu benteng. Benteng antara Anda dengan neraka, itu namanya takwa. Dan benteng ini nggak mungkin kecuali ilmu dan ibadah, beramal soleh. Makanya kalau tujuan puasa itu sendiri itu adalah takwa, sedangkan kita puasa malah nggak beribadah berarti gimana? Jadi justru ini kita malah berpuasa, malah tidur, habis tidur sampai maghrib buka, berbuka kenyang tidur lagi. Atau kita puasa, nah kita habiskan waktu nonton televisi atau nonton bola atau bermain-main sepeda motor atau yang lainnya supaya lupa makan begitu. Padahal bukan itu tujuan puasa. Bukan itu tujuan puasa. Justru hendaknya dengan puasa itu apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Jibril alaihi salatu wasalam. Kita lihat Jibril alaihi salatu wasalam. Fakana Jibril alaihi salatu wasalam yudarisu fi al-Qur'an fi Ramadan. Adalah Jibril memurajaai Nabi Al-Qur'an di bulan Ramadan mentadarusi Nabi alaihi salatu wasallam menyemak hafalan Nabi alaihi salatu wasallam itu Al-Quran di luar Ramadan. Lebih semangat. Semangat. Kita enggak Ramadan enggak pernah baca Al-Quran lah ya. ya bis Ramadannya Quran enggak pernah katam kan. Ya. Nah, yang kata makanya Dari duitnya Pak ya. jadi justru Ramadan itu kesempatan dari duit gitu kan. Lah dulu para sahabat Nabi nggak begitu. Justru Ramadan itu kesempatan melipat gandakan ibadah. Nah kalau kita enggak, justru Ramadan itu kesempatan cari uang. Nah ini tidak sesuai dengan apa? Fungsi daripada itu sendiri. Buat Nabi alaihi salatu wasalam ajwadu bil khairi minar rikil bursalah. Nabi alaihi salatu wasalam di bulan Ramadan itu paling dermawannya manusia lebih cepat daripada angin yang mengembuskan. Angin yang mengembuskan itu cepat kalian. Nabi wasallam ketika bersodakoh di luar Ramadan itu lebih cepat daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi wasallam di bulan Ramadan itu justru memperbanyak ibadah dan waktu beribadah di bulan Ramadan ini sendiri. Karena mereka paham tujuan puasa itu sendiri adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa buku yang saya baca, para sahabat Nabi kalau ketinggalan, eh kalau sudah habis Ramadan, mereka menangis. Mereka menangis. Kenapa menangis, Pak? Karena mungkin nggak saya akan mendapati bulan Ramadan yang akan datang. Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Di situ ada Lailatul Qadar, ya kan di situ ada ini ada ini ada ini mereka menangis menangis itu mungkin nggak saya akan ketemu Ramadan yang akan datang kita enggak oh seneng malah karena senangnya berhari berhari raya kalau dahulu tidak justru mereka menangis karena ditinggalkan suasana yang luar biasa suasana yang luar biasa untuk meningkatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya Nabi alaihi salatu wassalam yuwasilu ahyana Nabi alaihi salatu wasalam pernah berpuasa wisol berpuasa wisol wisol itu dari subuh dia nggak dia nggak buka sampai sahur sampai sahur jadi dia berpuasa, terus berpuasa. Nah, harusnya maghrib itu apa? Dia berbuka enggak? Dia terus sampai sahur. Jadi sehari semalam 24 jam itu makanya ketika sahur. Karena apa? Saking semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking semangatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Kemudian seterusnya Imam Nawawi Rasulullah taala ketika menjelaskan tentang uh, Nabi salatu Wasallam ketika bulan Ramadan itu Jibril mendatanginya kemudian memperoleh Al-Quran kata Imam Nawawi di sini dalil sunanya murojaah Al-Quran itu di bulan Ramadan. Yang pernah hafal Quran, murojaah Quran di bulan Ramadan. Atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan full. Sampai-sampai Imam Syafi'i saja itu dalam beberapa hari itu khatam Al-Quran. Jadi mereka itu selalu berebutan. Ayat kata berapa, kata berapa bulan itu. Kita sebelum nggak pernah khatam kan? Mereka para salafun saleh berdasarkan hadis ini yaitu Nabi alaihi salatu wasallam di Al-Qur'annya oleh malaikat Jibril disyariatkan di bulan Ramadan itu adalah imma murajaah Al-Qur'an apa yang dia hafal wa imma membaca Al-Qur'an apa yang dia baca dan itu mereka yastahijun bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba berapa kali mereka mengatakan al ini warahmatullahi fikum. Ya iman lah Pak ya bulan Ramadan bulan Al-Qur'an justru kita enggak. Si istri sibuk. Nanti nanti makan apa ya? Nanti buka apa ya? Yang dipikirkan itu buka apa? Makanan apa sehingga pusing itu. Harus ke pasar beli ini, beli ini, ini, ini, beli ini, beli ini sehingga habis Ramadan itu habis makanan toh. Iman dong, iman. Iman, masya Allah. Kemudian seterusnya <clears throat> faedah yang kita bisa ambil di sini Bapak fikum di bulan Ramadan adalah syariat memperbanyak sodako. Sebagaimana Nabi Alaihissalam tadi kan memperbanyak sodak sodako. Kemudian seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, enam disunahkan pula menambah pahala dengan bertemu dengan orang-orang soleh bertemu dengan Allah sebagaimana Jibril nah, di bulan Ramadan memperbanyak ketemu dengan Nabi alaihi salatu bertemu dengan orang soleh ya minta faedahnya minta nasihatnya atau apa itu menambah keba kebaikan menambah keba kebaikan nah itu hal-hal yang mohon diperhatikan para bapak dan para ibu ya eh, apa namanya adab-adab yang yang banyak kaum muslimin lalai di dalam di dalamnya banyak kaum muslimin lalai di dalam di dalamnya enam itu beberapa adab yang harus difahami kemudian eh, yang butuh difahami di sini pak adalah berkaitan dengan definisi puasa kita akan masuk kepada definisi puasa. Apa itu puasa? Apa itu buah puasa? Puasa itu adalah al-imsak anit ta'ami wasyarab. Yang namanya puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Wa an muftiratiha dan apa-apa yang membatalkannya. Mintu isyamsi ila ghurubi syams. Sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari itu. Awal ya, terbit apa? E, terbit fajar sodik sampai terbenamnya mata matahari. E, itu definisi jumhur al-ilm berkaitan dengan puasa menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkannya. Dari awal terbit fajar sodik. Dari awal terbit fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Definisi ini itulah definisi yang diantara di antara para ulama. Tapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala mengikat mengikat imtisalan harus niatnya menjalankan perintah Allah. Sebab kalau hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum sama aja dengan tapa. Orang yang bertapa, ingin pinter, ingin punya jurus apa, itu juga puasa. Tapi puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, itu diikat anak puasa ini intisalan karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baru akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita baik itu sholat maupun apa saja ingat ikatkan ikatlah ibadah tadi dalam rangka imtisalan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting di situ. Itu penting. Kalau tidak ada imtisalan sama saja dengan orang yang berpuasa muti supaya punya ilmu apa ilmu ini ilmu ini ya, apakah puasanya dia mendapatkan pahala belum tentu karena apa kepuasannya dia tadi menjalankan perintahnya Allah atau menjalankan perintah perintah sang guru nah, enggak jadi ini poin penting yang kami akan bahas di sini adalah berkaitan dengan niat berkaitan dengan niat Perlu dipahami bagi seseorang yang berpuasa Ramadan atau kayak yang lain itu hendaknya niat itu ada. Dan niat itu ada di waktu malam. Malam mau puasa. Kata Rasulullah SAW min hadisi Abi Hafsah, "Man lam yubayiti siyama man lam yubayiti niyata fala lahu Barang siapa yang tidak memalamkan niatnya, maka tidak ada puasa bagi dia. Maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi sebelum subuh Anda harus berniat. Besok anak puasa. Sebelum subuh Anda harus ada niat. Nah, e, memalamkan niat apakah harus setiap malam ataukah boleh malam pertama dia bilang anak niat puasa sebulan penuh maka kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Artinya boleh dia setiap malam setiap malam dia melafatkan yang setiap harinya, setiap malamnya anda mau berpuasa. Dan ini harus kalau enggak enggak sah. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imanawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Berarti kalau amal itu harus ada niat. Kalau nggak niat, bukan amalan. Bukan amal, amal. Harus ada niat. Lah, niat itu bisa setiap malam anak mau puasa ataukah setiap malam. Eh, eh, sebulan penuh dalam satu malam. Itu itu dibandingkan. Kemudian yang namanya niat, para bapak yang kami hormati, nggak mesti dan nggak boleh dilafatkan saya niat puasa sebulan penuh apa namanya eh, dalam rangka ini nggak perlu pak sebab yang namanya niat itu amalan hati bukan amalan lisan amalan hati bukan amalan lisan jadi niat itu bukan amalan lisan tapi amalan hati buktinya selain itu pas kita makan niat makan atau dilafatkan kan nggak dilafatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah qol anna niyata amal qalbi niat itu amalan hati amalan hati bukti An Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat itu nggak dilafatkan An Nabi yu'adzul idza qama ila salati kabbara Nabi kalau salat langsung takbir mana niatnya di dalam hati Enggak ada Nabi mengatakan nawa itu atau yang lain. Ini diperhatikan. Jadi jangan sampai lupa niatnya ketika mau buat puasa. Kemudian diupayakan sahur. Diupayakan sahur. Kalau Rasul alaihi salatu wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah. Maka sesungguhnya sahur itu ada keberkahan. Adalah keberkahan. Sahur itu adalah keberkahan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Dajjalis rahimahullah taala termasuk barokahnya sahur. Apa? Satu. Barokahnya sahur adalah menjadikan puasa Anda itu memiliki manfaat. Apa manfaat tadi? Takwa. Itu keberkahan yang pertama kali yang penting itu. Dengan saya sahur ini, saya akan mendapatkan berkah. Berkahnya puasa. Apa itu berkahnya puasa? Saya mendapatkan nilai puasa. Apa itu nilai puasa? Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terpenting. Yang kedua, takwiyatul jasad. Menguatkan Anda untuk berpuasa. Menguatkan Anda untuk berpuasa. Ya kan Pak ya? Nah kalau gak puasa, kalau gak sahur kan lemes lah ya. Tapi dengan adanya makan kan takwiyah menguatkan. Menguatkan Anda itu bisa bisa ber, berpuasa. Menguatkan Anda itu bisa berpuasa. Menguatkan. Menguatkan, Pak, menguatkan. Nah, itu diantara eh, apa namanya keberkahan puasa. Eh, keber, eh, keberkahan sahur. Wasahur itu hukumnya sunnah bil ijma dengan kesepakatan para ulama. Sahur itu hukumnya sunnah bil ijma. Siapa yang menukilkan ijma? Ibnu Qudama, Imam Nawawi, Ibnu mumbir semua mereka naqal ijma ala anna sahur yang namanya sahur itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Bahkan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, walau kitra main, walaupun walaupun hanya kitra itu apa? Ya sa sa teguk air aja. Walaupun tak teguk air itu sudah dikategorikan sahur. Jadi jangan dipahami Pak ya, yang namanya sahur harus ada makan nasi sama lauk. Enggak, enggak mesti. Enggak mesti. Nabi Allah mengatakan walau kana fitrata main. Walaupun hanya seteku air itu sudah dinamakan namanya sahur. Itu sudah dinamakan sah, sahur. Jadi nggak mesti harus apa harus dengan item itu. Kemudian selanjutnya setelah sahur Pak ya, setelah sahur setelah sahur waktu sahur waktu sahur ya, waktu sahur. Al Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Bilal La yamna'annaka adhanu ibni Ummi Maktum Fa innahu adzana lain, Jangan sampai menghalangi Anda. Azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Karena azannya ibnu Umi Maktum adalah waktu malam. Karena ada kan dua kali ada dua kali pak ya, azan malam, azan subuh. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama adalah azannya Abdullah ibnu Mas'ud. Jangan kamu Tertahan untuk gak makan, makan saja. Hatta yu'adzina Bilalun sampai datang azannya Bilal. Ini menunjukkan bahwasanya antara azan pertama dengan azan kedua, azan pertama dengan azan kedua tidak ada kata imsak. Tahu imsak, Karena kan biasanya kalau orang Jawa, Pak ya, orang Jawa, Pak ya, antara azan pertama azan kedua itu ada imsak sholawat imsak itu dibacakan nama apa imsak Hah? habis makan pak ya udah habis waktu makan ini nggak ada yang dilarang oleh Nabi Aslam sampai azan subuh berarti kalau belum azan subuh dan belum waktunya subuh berarti boleh makan kata Allah Subhanahu Wa Taala kulu wasrobu makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal sampai jelas pada Anda mana benang putih dan benang merah yaitu fajar sodik Tadi kulu asal makan dan minumlah sampai jelas fajar sodik. Berarti kalau belum fajar sodik berarti belum ada eh berarti belum eh, berarti belum belum ada larangan makan. Berarti boleh boleh makan. Jadi barang siapa yang mengatakan, oh nggak boleh ini sudah waktunya imsak, waktunya gini, nggak ada dalil dari Nabi Alaihissalam dari ayat dan hadis yang anda sebutkan tadi jelas, yaitu jel, jelas, jelas bahwasannya itu nggak ada masalah sampai azan subuh, sampai azan subuh. Kemudian perlu dipahami pak ya, eh, waktu waktu sahur, waktunya sahur, jangan malam kali, jangan malam kali hendaknya mendekat kepada waktu subuh. Dan ini amalannya para sahabat Nabi. Qala Anas bin Malik, "Kunna natasahharu." Kan kebiasaan kami itu sahur. baina antara sahur kami dan azan subuh itu orang membaca sitina ayat, 60 ayat. Orang baca Pak 60 ayat antara waktu awal sahur dengan azan subuh. Berarti caranya apa? Sebentar sekali. Ulama memberikan penjelasan, ada yang setengah jam, ada yang seperempat jam, ada yang 20 menit. Sementing waktunya dekat. Jadi nggak kayak kita, kita sahurnya jam tiga ya, subuhnya jam berapa? Jam lima. Berapa itu? Lapar lagi, Pak. Lapar lagi. Lapar lagi ya, lapar lagi. Eh, itu lapar lagi. Itu sunahnya begitu sunahnya. Sunnah yang demikian yang terjadi. Jadi kalau waktu subuh, waktu takjil, waktu berbuka disegerakan, kalau waktu sahur diapakan? Diakhir, diakhirkan. Itulah yang sunnahnya Nabi Alaihissalam. Sudah coba ya? Ya. Ya. Kurang lima menit. Ya kita lima menit terlebih dulu. Nanti setelah dulu Mudah-mudahan bisa dilanjutkan setelah Bisa insya Allah Subhanallah wa bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh